Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.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 taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang Sirah Nabawiyah dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, asal atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Untuk menjelaskan akan hal itu tentunya ada beberapa perkara yang harus kita sampaikan agar jelas bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunan Adnan yang silsilahnya kembali kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasanya jazirah Arab adalah jazirah yang sangat luas yang merupakan garis besarnya atau mayoritasnya merupakan sahara yaitu padang pasir yang kalau kita lihat di khariyatah di peta kita akan mendapati bahwasanya jazirah Arab merupakan jazirah yang sangat luas. Yang sebelah uh, timur kita dapati di situ ada ya ada Teluk Arab ya. Kemudian di bagian bawah ada Laut Arab yang bersambung dengan Laut India dan sebelah kiri ada Laut Merah. Sementara sebelah utara ada daerah sebagian daerah negeri Syam atau daerah Irak dan lumayan besar daerah Jazirah Arab tersebut. Padahal di zaman dahulu Jazirah Arab bertetangga dengan dua negara besar yaitu Persia dan Romawi. Akan tetapi ternyata kalau kita lihat sejarah Persia dan Romawi tidak menguasai Jazirah Arab. Kenapa? Karena Jazirah Arab sebagian besarnya merupakan gurun pasir sehingga sulit bagi mereka untuk menguasai Jazirah Arab. Sehingga kita dapati kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab rata-rata dalam keadaan bebas, tidak dijajah oleh negeri negara-negara besar tatkala itu seperti Romawi dan Persia yang merupakan dua ya negara besar di zaman tersebut. Adapun suku Arab disebutkan oleh ahli sejarah dan ahli nasab, suku Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-Arab al-Ba'idah, yaitu suku Arab yang sudah punah, yang sudah hilang tidak ada keturunannya. <clears throat> Yang para ulama menyebutkan bahwasanya suku Arab ini seperti kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian Al-Amaliqah. Ini di antara kaum-kaum Arab yang sudah punah dan tidak ada keturunannya. Kaum Ad, ada yang mengatakan di negeri Yaman. Adapun kaum Samud, Dahulu mereka tinggal di daerah Al-Ula yang sekarang terletak di kabupaten namanya Kabupaten Al-Ula sekitar 350 km dari kota Madinah sebelah utara. Barang siapa yang berkesempatan untuk melihat <clears throat> bekas lokasi peninggalan kaum Samud yang disebut sekarang dengan Diyar Samud, Madain Saleh, maka dia akan melihat bekas-bekas peninggalan mereka yaitu berupa gunung-gunung yang mereka pahat karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tanhitunal jibala buyuta." Mereka memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah mereka. Namun karena keangkuhan mereka, kesombongan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan suara guntur atau halilintar yang sangat keras yang dengan sekali guntur tersebut akhirnya mereka pun mati. Kemudian ada dua model kedua dari suku Arab yaitu yang disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Yaitu suku Arab yang asli, yang Al-Baqiyah, yang masih tersisa. Yang kata para ulama, suku Arab ini berasal dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Yang kembali kepada disebut dengan Al-Qahtan. Yang kabilah-kabilah di antaranya yang terkenal di, dari suku Arab Aribah ini seperti Himyar, ya Kemudian juga Sabak ya. Kita dapati dalam Al-Qur'an ada cerita tentang kaum Sabak. Mereka adalah orang Arab. Mereka adalah orang orang-orang Arab asli. Namun tatkala Saddu Ma'rib tatkala bendungan Ma'rib rusak sehingga mulailah daerah Ma'rib menjadi tidak subur seperti sedia kala, maka banyak orang-orang Arab yang asli mereka keluar dari negeri Yaman kemudian masuk ke jazirah Arab, berpencar-pencar sampai di antaranya mereka ke Madinah seperti suku Aus dan suku Khazraj yang dari berasal dari kabilah Al-Azd. Oleh karenanya, kaum Ansar dari suku Aus dan suku Khazraj sebenarnya mereka adalah ya berasal dari suku Arab asli yang mereka berhijrah dari Yaman menuju ke daerah Hijaz. Yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini Bukan suku bukan model kaum Arab yang pertama yang sudah punah ataupun model kaum Arab yang kedua yang merupakan Arab asli, tetapi yang kita ingin bicarakan adalah al-Arab al-musta'ribah, yaitu Arab yang merupakan campuran Arab, bukan Arab asli. Karena Nabi Ismail alaihissalam bukanlah orang Arab. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab. Beliau tinggal di daerah Irak disebutkan ada suatu kota di daerah Irak yang disebut Babil, ada yang mengatakan nama yang lain. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tinggal di negeri Irak dan beliau berbicara bukan dengan bahasa Arab tapi ada yang mengatakan bahasa Ibraniyah, ada yang mengatakan bahasa Syarianiyah. Ya intinya Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Muhammad saw merupakan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam ya tatkala diletakkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah. Kemudian Nabi Ismail setelah dewasa menikah dengan suku Arab asli dari Jurhum. Setelah dewasa Nabi Sulaiman, baru Nabi Sulaiman belajar bahasa Arab. Disinilah kemudian bercampurlah Nabi Sulaiman, eh, Nabi Ismail, ya belajar bahasa Arab, kemudian dia paham bahasa Arab, maka jadilah keturunannya dikatakan dengan Arab al-musta'ribah yang aslinya bukan orang Arab tapi karena paham bahasa Arab bahkan lebih pandai daripada orang-orang Arab asli maka dikatakanlah mereka seperti orang Arab bahkan seperti orang Arab yang asli. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bicarakan tentang sejarah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai beliau meletakkan putra beliau Ismail di kota Mekah. Ketahuilah para hadirin dan jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menikah dengan Siti Sarah. Kemudian beliau berdakwah bersama Siti, Siti, Siti Sarah atau ibu kita Sarah alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau banyak ya merantau dalam rangka untuk berdakwah. Di antaranya beliau pergi dari negeri Irak menuju ke negeri Palestina. Dan disitulah beliau tinggal di Palestina. Kemudian beliau juga sempat pergi ke Mesir. Dan kita tahu cerita yang masyhur yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwasanya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke negeri Mesir, maka di negeri Mesir ada raja dan seluruh raja Mesir dikenal dengan Fir'aun. Fir'aun itu artinya raja. Ya, sebagaimana e, misalnya Herakl, yaitu seluruh raja Romawi namanya Herakl, tetapi nama aslinya bukan Herakl. Jadi Herakl, kemudian Najasyi, kemudian Fir'aun itu merupakan julukan seperti kita di Indonesia namanya raja. Ada raja yang di Mesir yang dia selalu mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala melewati negeri Mesir, dia tahu bahwasanya raja ini akan tertarik dengan istrinya Siti Sarah. Karena Siti Sarah terkenal sangat cantik, jelita. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Siti Sarah, kalau mereka bertanya kepada engkau kepadaku tentang siapa engkau, maka aku akan menjawab, hadi ukhti. Ini adalah saudari perempuanku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tidak ada orang yang muslim selain aku kecuali engkau wahai istriku. Ini salah satu kedustaan yang disesalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala hari kiamat, tatkala di padang mahsyar, di mana orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam memberi syafaat agar Allah subhanahu wa taala segera memulai persidangan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan saya pernah berdusta tiga kali dusta. Di antaranya dusta tersebut yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ya, diajak oleh kaumnya untuk menyembah patung maka dia mengatakan ini sakim saya sakit. Kemudian di antaranya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini dia mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada yang melakukan adalah yang gede ini patung yang paling besar ada saya pernah lewat di Medan. Saya lihat ada patung gede, ada patung kecil-kecil di bawahnya. <laughs> Ini bisa dipraktekkan, hancurkan patung-patung kecil. <laughs> Kalau ada yang tanya siapa yang hancurkan patung yang gede ini yang menghancurkan patung yang kecil-kecil. Kemudian dusta yang ketiga yang ini, tatkala ditanya Nabi Ibrahim, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim kalau mengatakan ini istriku, maka bisa mendatangkan kecelakaan. Bisa jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dibunuh. Ya. Karena sang raja memang terkenal suka mencari wanita yang cantik. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hilah, hilah yang syar'i, yang dia mengatakan ini adalah ya saudariku. Kalau kita perhatikan tiga kedustaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, semuanya bukan dusta yang sore, bukan dusta yang yang yang jelas, tetapi merupakan bentuk hilah, hilah yang syar'i. Akan tapi waktu tidak cukup untuk kita menjelaskannya. Intinya meskipun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam menyesalkan kedustaannya tersebut dan tatkala beliau diminta untuk beri syafaat beliau mengatakan saya pernah melakukan kesalahan. Di antaranya tatkala di negeri Mesir. Akhirnya benar mata-mata sang raja memberi kabar kepada sang raja bahwasanya ada seorang wanita yang sangat cantik jelita yang telah masuk di negerimu. Maka diambillah Sarah dan dibawa ke istana sang raja. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya kemudian sholat, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, agar Allah menjaga istrinya Sarah. Tatkala dimasukkan dalam kamar sang raja, sang Fir'aun ini, maka sang raja Mesir ini berusaha untuk mendekati Sarah. Akan tapi Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya sang raja tangannya terasa keras terbelenggu, tidak bisa terbuka. Akhirnya sang raja berkata kepada Sarah, doakanlah aku agar tanganku terbuka, belenggu tanganku terbuka tatkala tangan sang raja telah terbuka, ternyata sang raja ingin mencoba untuk kedua kalinya karena Sarah sangat cantik jelita. Maka dia pun berusaha untuk mendekati Sarah. Ya. Kemudian Sarah berdoa lagi, maka tangannya terbelenggu lagi lebih kencang daripada sebelumnya. Maka dia pun mengatakan kepada Sarah, doakanlah aku supaya kedua tanganku terbuka. Akhirnya Sarah pun berdoa, tangannya terbuka lagi. Namun dia tidak putus asa, dia berusaha untuk ketiga kalinya. Siapa tahu yang ketiga kali berhasil. Ternyata dia ingin mendekati Sarah, tangannya terbelenggu lagi lebih kencang daripada sebelumnya. Akhirnya dia minta dan mengatakan saya tidak akan mendekatimu lagi. Akhirnya Sarah pun berdoa dan kemudian tangan kedua sang raja yang terbuka. Setelah itu sang raja pun memanggil anak buahnya. Dia mengatakan, kalian tidak mendatangkan kepadaku manusia. Yang kalian datangkan adalah seorang syaitan ya. Syaitan saya tidak bisa mendekatinya. Akhirnya, sang raja Fir'aun ini pun memberi hadiah Hajar kepada Sarah. Hajar ini adalah ibunya siapa? Ismail alaihissalam. Dalam lafal hadis disebutkan fa'akhdamaha Hajara. Maka sang raja pun memberikan hadiah kepada Sarah Hajar untuk membantu Sarah sebagai penghormatan kepada Sarah. Ya, karena dilihat Sarah ini begitu hebat, tidak bisa didekati, bahkan doanya langsung terkabulkan. Para ulama khilaf tentang siapa hakikat Hajar ini. Apakah Hajar ini adalah seorang budak? Ataukah dia seorang wanita yang merdeka? Ada sebuah buku yang khusus membahas masalah ini, yang intinya berdasarkan dalil-dalil yang ada, bahwasanya Hajar ini bukanlah seorang budak, akan tapi dia seorang wanita mulia, putri dari seorang seorang terkemuka di negeri Mesir. Ya, akan tapi karena sang raja ingin memuliakan Sarah, maka dia pun menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Akhirnya pulanglah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah ditambah satu orang siapa? Hajar menuju Palestina. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mungkin puluhan tahun menikah dengan Siti Sarah dan tidak dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari anak-anak soleh. Jadikanlah anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Akhirnya Siti Sarah kasihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kasihan kepada suaminya. Sudah nikah lama tidak punya anak. Akhirnya dia pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Hajar ini aslinya pembantu Sarah. Tugas dia hanyalah untuk membantu istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Namun tatkala Siti Sarah kasihan melihat Nabi Ibrahim, maka dia pun menghadiahkan pembantunya Hajar kepada Nabi Ibrahim. Qadarullah ternyata setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, maka akhirnya Siti Hajar pun mengandung dan melahirkan anak yang namanya siapa? Ismail alaihissalam. Hari berlalu, ya. hari berlalu, Siti Sarah sabar bersama kehidupan Nabi Ibrahim yang telah berpoligami dengan siapa? <laughs> Siti Hajar. Disebutkan oleh sebagian syurahul hadis, sebagian disebutkan oleh oleh Al Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari Tatkala Nabi Ismail dibawa ke Mekah oleh Nabi Ibrahim, umur beliau, umur Nabi Ismail sudah dua tahun. Artinya menunjukkan bahwasanya Siti Hajar sempat tinggal lama bersama Siti Sarah dalam waktu yang lama, lebih dari setahun. Namun lama kelamaan akhirnya Siti Sarah tidak tidak tahan dan dia pun cemburu kepada Siti Hajar. Kenapa dia tidak punya anak? Sementara Siti Hajar yang itu pembantu dia ternyata punya anak. Akhirnya dia pun bersumpah bahwasanya dia akan memotong Siti Hajar menjadi tiga bagian. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya meminta agar Siti Sarah memaafkan Siti Hajar dan dia pun memberi syafaat untuk Hajar. Akhirnya agar menyenangkan Siti Sarah maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa Hajar untuk pergi menuju Mekah. Bayangkan dari Palestina kemana? Ke Mekah jauh. Disebutkan dalam hadis, saya akan bacakan hadisnya di sini dalam Sahih Bukhari agar lebih jelas ceritanya dan saya harap antum semua bisa sabar untuk e, mendengarkannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 3364. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Awwalu mattakhadha nisaul mintaq min min qabl Ummu Ismail." ittakhadhat mintokan tu'fiya atharaha ala sarah. Yang pertama kali memakai mintok, mintok itu seperti ikatan yang digunakan oleh seorang wanita untuk mengencangkan kainnya. Ini yang pertama kali memakai seperti ini, model gaya seperti ini adalah Siti Hajar. Kenapa? Dia ingin menghilangkan bekas jejaknya. Karena dia khawatir Siti Sarah masih cemburu dan bisa mengejar kemana Siti Hajar. Oleh karena Siti Hajar memakai ya memakai seperti semacam kain yang diikatkan di tengah bajunya dan dibiarkan kain tersebut memanjang untuk menutupi bekas kakinya. Karena dahulu mungkin berjalan di padang pasir atau ada jejaknya sehingga dengan adanya ya ekor dari kain tersebut bisa menutupi bekas langkah kaki Siti Hajar. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها Ismail wahia turdi'u hatta wada'aha indal bait. Akhirnya Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar bersama putranya Ismail bawah ke Mekah. Inda Dauha fauqa Zamzam. Diletakkanlah di dekat Dauha. Dauha adalah semacam pohon yang agak besar tatkala itu. Jadi tatkala itu di Mekah dalam keadaan kosong tidak ada tanaman, tidak ada rerumputan, cuma ada pohon besar di situ. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istri yang dia cintai, Siti Hajar dan juga putranya Ismail. Antum lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang sangat banyak. Di antara ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berpisah dari putranya yang sangat dia cintai Ismail. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang paling dicintai oleh Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menguji Ibrahim dengan suatu yang dia cintai untuk melihat mana yang lebih didahulukan oleh Nabi Ibrahim. Apakah kecintaannya kepada Allah dengan tunduk kepada perintah Allah ataukah kecintaan kepada anaknya? Kita bisa bayangkan bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail setelah nikah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun merindukan kedatangan seorang putra Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dianugerahkan seorang putra. Tatkala lahir putranya Ismail, dia harus berpisah dari putranya. Dan ternyata benar, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala membawa Ibrahim dan membawa Ismail dan ibunya Hajar ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan kita lihat nanti dalam hadis ini. Diletakkanlah Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar di bawah sebuah pohon fauqa Zamzam di tempat yang dimana nanti situ akan muncul air Zamzam fi a'lal masjid di bagian tinggi masjid. Tentunya masjidnya bukan ada, artinya posisinya, lokasinya, yaitu daerah bagian masjid yang sekarang ini, yaitu di antara Sofa dan Marwa, dekat Sofa dan Marwa. Ya, karena kalau kita lihat posisi masjid Haram, Sofa dan Marwa itu agak tinggi letaknya, ya. Sementara Ka'bah agak landai, agak di bawah. Laisa bi Makkah yauma idin ahadun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah tatkala itu walaysa biha ma'un dan tidak ada mata air sama sekali di Mekah. Fawada'ahuma hunalika fawada' indaha jaraban fihi tamrun wa siqa'un fihi ma'un. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meninggalkan putra dan istrinya begitu saja, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan bekal. Beliau meletakkan sekantong korma dan juga sekantong air minum untuk persediaan bagi istri dan putra yang sangat dia cintai tersebut. Thumma qafa Ibrahim muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun setelah meletakkan istri dan putranya, dia pun pergi ke negeri Syam, balik. Pergi ke negeri Syam, ke Palestina. Dan tidak menoleh melihat istri dan putranya. Dia pun pergi. Untuk kembali kepada istrinya, Sarah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, Nabi SAW berkata, فَانْصَرَفَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى wa بِالشَّامِ Ismaila wa وَأُمَّهُ عِنْدَ الْبَيْتِ maka pergilah Ibrahim alaihissalam kembali ke negeri Syam ke tempat istrinya Sarah dan meninggalkan Hajar dan putranya Ismail. Fatabi'athu ummu Ismail. Tatkala sang suami pergi, Ibrahim alaihissalam pergi. Maka Siti Hajar pun mengikuti Nabi Ibrahim. Mengikuti dari belakang. Kemudian dia berteriak, Ya Ibrahim, aina tadhab? Wa tatrukuna, wa bihadal wadi ladi, laysa fihi ins wala syai' Wahai suamiku, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau meninggalkan kami, saya dan putra putra kita, di sebuah lembah yang tidak ada sesuatu pun, tidak ada orang sama sekali dan tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi, Mekah itu adalah lembah. Kalau kita lihat sekarang lembah. Lembah dan banyak gunung-gunung yang, gunung-gunung batu yang berada di sekitar Ka'bah. Oleh karena yang benar bukan naik haji, tapi yang benar apa? Turun? <laughs> Turun haji. Karena ke lembah ya, ke bawah. Faqalat lahu dzalika miraran. Akan tapi sang suami Ibrahim alaihissalam tidak menjawab panggilan Hajar. Maka Hajar pun mengulangi pertanyaannya, wahai suamiku, kemana engkau hendak pergi? Atatrukuna bihadal wadi. Apakah kau tinggalkan kami di lembah yang seperti ini kering? Tidak ada sesuatu pun, tidak ada kehidupan dan tidak ada teman, tidak ada manusia sama sekali. Tatkala Nabi Ibrahim juga tidak menjawab dan tidak menoleh ke belakang, maka sadarlah Siti Hajar bahwasanya tidak mungkin suaminya, seorang nabi yang sangat saleh, melakukan demikian meninggalkan istri dan anaknya kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berkata kepada sang suami, "Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku. Apakah Allah yang telah merintahkan engkau untuk meninggalkan kami?" Maka Ibrahim berkata, "Na'am, benar Allah yang telah merintahkan kami." Tatkala itu maka Siti Hajar pun dengan keyakinannya, dengan penuh tawakalnya dia berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dalam riwayat yang lain, Hajar berkata, "Hasbi, hasbi Allah, cukup Allah akan menolongku." Dalam riwayat yang lain Hajar berkata, "Raditu billah, saya ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian thumma rojaat. kemudian Hajar pun kembali ke tempat anaknya Ismail. Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya. Tatkala Nabi Ibrahim sudah jauh dari istri dan anaknya, haitsu raunahu, di mana istri dan anaknya sudah tidak bisa lihat dia lagi, maka dia pun balik. Dia sedih. Istri dan anaknya harus dia tinggalkan. Dan dia sengaja tidak mau balik menoleh kepada istrinya agar istrinya tegar tatkala ditinggalkan. Namun tatkala dia sudah jauh, istrinya sudah tidak bisa lihat dia, maka dia pun balik melihat istrinya. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi 'inda baitikal muharram. Dia berdoa, "Ya Allah, sungguhnya aku telah meletakkan putraku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali di dekat rumahmu yang mulia yaitu dekat Ka'bah." Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim Antum bisa baca dalam surat tersebut. Akhirnya, mulailah Ummu Ismail yaitu Siti Hajar, kemudian menyusui Ismail. Kemudian mereka pun minum dari air yang telah disediakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian juga makan dari korma yang telah disediakan oleh Nabi Ibrahim. Namun akhirnya habislah korma tersebut dan habislah air tersebut karena Nabi Ibrahim hanya meletakkan satu kantong korma dan satu kantong air tatkala air sudah habis, atishat, maka Hajar pun kehausan. Dan putranya pun Ismail juga ikut kehausan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, maka air susu Hajar tidak bisa keluar lagi. Karena tidak ada makanan, sehingga air susu tidak bisa keluar. Waja'ala tanzuru ilaihi yaltawi. Maka Siti Hajar pun melihat putranya Ismail yang mulai menangis, meronta-ronta karena kehausan. Dalam riwayat yang lain disebutkan yatalabbat. Yatalabbat dalam bahasa Arab artinya itamarrak. Yatamarrak artinya Ismail memutar-mutar badannya di pasir karena kehausan dan karena saking laparnya. Maka ibunya Siti Hajar tidak tega melihat anaknya dalam kondisi demikian. Fantalaqat karahiyatan an tanzur ilaihi. Maka dia pun segera pergi. Dia tidak tega melihat, dia tidak mampu untuk melihat Ismail yang meronta-ronta menangis, terisak-isak karena kehausan. Dia pun pergi, tidak tega melihat anaknya. Tiba-tiba fawajadatis sofa. Dia melihat ada bukit sofa. Akrabu jabalin fil ard yaliha. Bukit yang paling dekat dengan dengan dia. Faqamat alaiha thumma istaqbalatil wadi tanzuru hal tara ahadan. Maka dia pun berusaha mencari pertolongan. Maka dia pun segera naik di bukit sofa, kemudian melihat ke sana sini apakah ada orang yang bisa membantunya, akan tapi dia tidak mendapati seorang pun yang dia lihat. Fahabatat minas sofa hatta idha balagatil wadi rafa'at tarfa dir'ihi thumma sa'at sa'yal insanil majhud hatta jawazatil wadi thumma atatil marwa. Kemudian dia pun turun dari sofa, tatkala dia sampai di lembah, maka Siti Hajar pun mengangkat bajunya untuk bisa berlari. Maka dia pun berlari di lembah tersebut sampai dia pun tiba di bukit berikutnya yaitu Bukit Marwa. Dia berlari dengan sekencang-kencangnya dengan kepayahan. Oleh karenanya disebutkan dalam lafal hadis, "Tsumma sa'at sa'yal insanil majhud." Yaitu beliau Siti Hajar berlari dengan kepayahan, sangat payah. Namun dia terus berlari demi untuk mencari pertolongan, siapa tahu ada yang bisa menolong putranya Ismail. Kemudian tatkala dia tiba di atas Bukit Marwah. Dia pun mencari orang lain. Apakah ada yang bantu dia? Namun tidak ada seorang pun yang dia dapati. Dia melakukan demikian sebanyak tujuh kali. Dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, sofa ke Marwah. Sampai yang ketujuh di, di Marwah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhalika sa'yun nasi bainahuma. Karena itulah orang-orang sekarang melakukan sa'i karena pernah dilakukan oleh siapa? Siti Hajar. Tatkala tiba di putaran yang ketujuh di atas Bukit Marwa, Sami'at sautan, tiba-tiba Siti Hajar melihat ada suara. Mendengar suara terdengar. Maka dia berkata, Sohin, diam kamu, dengar ada suara apa? Dia berusaha mendengarkan lebih, lebih, lebih dengar lagi. Ternyata ada suara yang dia dengar. Akhirnya, Siti Hajar berkata kepada suara tersebut, Ingkana indaka gawasun, kalau kau punya bantuan untuk kami, maka bantulah kami. Fa'idha hiya bil malaki. Tiba-tiba ada malaikat. Suara tersebut ternyata berasal dari malaikat. Inda maudhi zamzam. Malaikat tersebut muncul di dekat daerah munculnya zamzam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, malaikat tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana Al-Hafidh Ibn rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Fanada Jibril. Jibril pun memanggil Hajar. Kemudian Jibril berkata, "Man anti? Siapa engkau?" Kata Hajar, "Qalat ana Hajar, ummu waladi Ibrahim." Saya adalah Hajar, ibu dari putranya Ibrahim. Qala fa'ila man wakkal wakkalakuma. Ibrahim dia menyerahkan kalian berdua kepada siapa? Qalat ila Allah, kata Hajar, Beliau telah menyerahkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wakkalakuma ila kafin. Kata Jibril alaihissalam, sungguhnya Ibrahim telah menyerahkan kalian berdua kepada zat yang maha mencukupkan, mencukupi. Akhirnya, Malaikat Jibril pun menendang dengan kakinya atau disebutkan dalam riwayat ya menyentuh tanah dengan sayapnya sampai akhirnya muncullah muncullah air zam-zam karena tendangan siapa? Malaikat Jibril atau dengan sayap malaikat Jibril. Maka keluarlah air tatkala itu dari tanah tersebut. Faja'alat tuhawwidhuhu. Hajar tatkala melihat air tersebut dan sudah sangat kehausan, maka dia tidak biarkan air tersebut mengalir. Maka dia segera ya membendung air tersebut, membendung air tersebut supaya air tersebut tidak kemana-mana. Waja'ala tagrifu al ma'i fi siqaiha. Kemudian setelah dia bendung air tersebut, dia pun mengambil air dan dimasukkan ke dalam tempat air yang sudah kosong tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamullahu umma Ismail, lau tarakat Zamzam aw qala law lam tagrif minal ma'i lakanat Zamzam ainan ma'inan." Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, yaitu siapa Siti Hajar. Kalau seandainya dia tidak membendung air Zamzam, maka air Zamzam sudah menjadi sungai yang mengalir. Oleh karenanya Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan tatkala mengkomentari hadis ini dia mengatakan munculnya Zamzam semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala karunia itu telah terkontaminasi dengan ulah manusia, maka tidak menjadi sungai yang mengalir, tapi hanya terbatas pada air yang di dalam dalam tanah. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Siti Hajar pun minum dari air Zam-Zam tersebut, kemudian dia menyusui anaknya Ismail. Ya. Kemudian malaikat berkata kepada Siti Hajar, "La takhafu dhai'ah, jangan kau, engkau khawatir. Fa inna hahuna baitullah yabni hadzal gulamu wa abuhu." Jangan kau khawatir. Di sini akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang akan bangun putramu ini dan ayahnya. Jadi Siti Hajar telah diberi motivasi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang mengabarkan bahwasanya Nabi Ismail akan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ya, Ka'bah adalah tempat yang terletak di suatu tempat yang agak tinggi. Akan tetapi karena ada banjir, karena ada apa namanya longsor atau yang selainnya, akhirnya tanah tersebut sedikit-sedikit terhilang dari tempatnya, akhirnya menjadi tempat yang tempat yang landai. Tatkala Siti Hajar dan Ismail tinggal lama di tempat tersebut, tiba-tiba ada kabilah Jurhum yang melewati tempat tersebut. Fanazalu fi asfali Makkah. Maka mereka pun turun di daerah bawah kota Mekah. Tiba-tiba mereka melihat ada seekor burung yang berputar-putar di daerah Ka'bah. Mereka berkata, burung ini tidak mungkin mutar-mutar kecuali di atas air. Padahal yang kita tahu di tempat tersebut tidak ada air. Maka mereka pun, suku kabilah Jurhum ini akhirnya mengutus seorang atau dua orang utusan mereka untuk mengecek apakah ada air atau tidak. Ternyata setelah mereka mendatangi Siti Hajar, mereka dapati di situ ada airnya. Maka mereka pun kembali kepada kabilah Jurhum dan mereka mengabarkan bahwasanya di sana ada air. Faakbalu maka kabilah Jurhum tersebut datang mendatangi Siti Hajar. Kemudian mereka berkata, Ata'dhanina lana ananzila indak. Apakah kau mengizinkan kami, wahai sang wanita, agar kami tinggal dekat engkau? Maka kata Siti Hajar, "Na'am. Walakin la haqqalakum fil ma." Silakan, tapi ini air punya kita, bukan punya <laughs> punya kalian. Faqalu na'am, kata mereka iya. Akhirnya Siti Hajar pun senang tinggal sama mereka. Karena sudah lama dia tinggal tanpa ada seorang pun, tidak ada teman sama sekali. Akhirnya tumbuhlah Nabi Ismail alaihissalam bersama mereka bertetangga dengan kabilah Jurhum yang kita katakan tadi, kabilah Jurhum ini berasal dari Yaman dan dia kabilah Arab asli. Ya, Arab asli asalnya dari negeri Yaman. Akhirnya kata Nabi SAW, wasyabbal gulam. Akhirnya Nabi Ismail pun menjadi dewasa. Wa taallam al arabiyah. Dan dia pun belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Wa anfasahum wa ajabahum. Bahkan Nabi Ismail menjadi seorang pemuda yang hebat. Sehingga kabilah Jurhum semuanya ingin menikahkan putrinya dengan siapa? Nabi Ismail. Karena tumbuh dengan hebat dan gagah. Akhirnya mereka pun menikahkan Nabi Ismail dengan seorang wanita dari mereka. Kemudian meninggallah Siti Hajar. Wa matat Ummu Ismail. Ikhwani fillah zani Allah wa iyakum. Diriwayatkan dengan sanad yang hasan sebagaimana disebutkan oleh al hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya awwalu man fataqallahu lisanahu bil arabiyyah al-mubina Ismail. Bahwasanya yang pertama kali Allah jadikan bisa berbicara bahasa Arab dengan hebat adalah Nabi Ismail alaihissalam. Memang benar Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sehingga bahasa Arabnya lebih hebat daripada orang Arab asli. Oleh karenanya, keturunan Nabi Ismail seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahasa Arabnya sungguh luar luar biasa. Setelah itu datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ismail menikah, Utari katahu, Kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim ingin mengecek Nabi Ismail. Disebutkan dalam lafal-lafal hadis yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam sering mengunjungi Nabi Nabi Ibrahim sering mengunjungi putranya Nabi Ismail. Beliau naik buruk Naik apa? Buruk dari negeri Syam menuju ke Mekah. Ya. Ada yang mengatakan sebulan sekali. Pokoknya Nabi Ibrahim pernah mendatangi Nabi Ismail sebelumnya. Satu saat tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi, mengunjungi putranya Nabi Ismail setelah Nabi Ismail menikah, Nabi Ibrahim tidak menemukan sang putra. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri Nabi Ismail, kemana suamimu? Maka sang istri berkata, "Kharaja yabtaghi lana." Suamiku sedang keluar rumah, sedang berburu mencari makan buat kami. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Maka sang istri berkata, "Nahnu bishar, nahnu fi dhiqin wa shiddah." Hidup kami sulit. Hidup kami penuh dengan kesulitan, kesempitan. Maka dia pun mengeluh kepada Nabi Ibrahim tentang kehidupan dia bersama Ismail. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Fa idza jaa zaujuki kalau datang suamimu, maka sampaikanlah salamku kepadanya. <clears throat> Dan katakanlah kepada suamimu untuk merubah ambang pintunya. Ya. Tatkala datang Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail merasa kayaknya ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Maka dia bertanya, hal aku min ahad? Apakah ada yang datang kepada engkau, wahai istriku? Istrinya berkata, iya. Telah datang kepadaku seorang yang sudah tua, dan dia bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku kabarkan kepada dia tentang kehidupan kita. Aku kabarkan bahwasanya kita hidup dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Kata Ismail, apakah orang tua tersebut mewasiatkan sesuatu kepada engkau? Istrinya berkata, iya. Dia memerintahkan aku untuk menyampaikan salamnya kepada engkau. Dan dia mengatakan, rubahlah ambang pintumu. Maka Nabi Ismail berkata, yang datang itu adalah, itu adalah ayahku. Dan dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Suruh rubah apa? Galang pintu, berarti cerai. Akhirnya dia berkata, ilhaki bi ahlik. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Maka dia pun menceraikan sang wanita, kemudian menikah wanita yang lain. Maka hiduplah Nabi Ismail bersama wanita ini berapa lama? Tidak berapa lama. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam seperti biasa mengecek kondisi anaknya. Namun, Qadarullah sebagaimana yang pertama, Nabi Ismail sedang tidak di rumah pula. Maka dia pun bertanya kepada istrinya, bagaimana kehidupan kalian? Maka dia berkata, nahnu bi khair wa sa'ah. Alhamdulillah kehidupan kami dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang. Kemudian dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Ma ta'amukum? Apa yang kalian makan?" Maka sang istri berkata, Allaham, Kami makan daging. Apa minuman kalian? Kata sang istri, "Kami minum air." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa, "Ya Allah, berkahilah kepada mereka bagi mereka daging dan air minum mereka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu tidak ada tumbuhan, tidak ada biji-bijian. Kalau ada biji-bijian yang mereka makan, akan didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Untung tatkala tidak ada beras. Kalau ada beras, didoakan oleh Nabi Ibrahim, Mekah penuh dengan sawah. <laughs> Namun tidak ada beras saat kala itu. Kebetulan yang dimakan adalah daging dan apa? Dan air. Kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim sehingga diberkahilah daging dan air di di kota Mekah. Akhirnya Nabi Ismail pun datang bertanya, seperti sepertinya ada seseorang yang datang menemuimu. Istrinya berkata, iya ada seorang yang sudah tua, yang penampilannya bagus. Kemudian sang istri memuji orang tua tersebut. Dan dia bertanya kepada kepada kepadaku tentang dirimu. Dan aku kabarkan kepada dia tentang dirimu. Dan dia bertanya kepada aku tentang bagaimana kehidupan kita. Maka aku kabarkan kepadanya bahwasanya kehidupan kita penuh dengan kebaikan. Apakah dia mewasiatkan kepada engkau sesuatu? Kata Nabi Ismail. Kata istrinya, iya. Dia menyampaikan salam kepadamu, dan dia menyuruhmu untuk antusabbita atabata babik agar engkau mengkokohkan galang pintumu. Kata Nabi Ismail itu adalah ayahku dan dia telah memerintahkanku untuk tidak menceraikanmu. Kemudian tinggallah Nabi Ismail bersama istrinya tidak berapa lama kemudian suatu saat Nabi Ismail sedang membuat atau menajamkan anak panahnya tiba-tiba yaitu lokasinya dekat tempat Zam Zam. Tiba-tiba datang Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam melihat putranya sedang memperuncing apa? anak panah. Falamma ra'ahu qama ilaihi fasana'a akama yasna'ul walid bil walad wal walad bil walid. Tatkala Nabi Ismail melihat sang ayah Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama mereka tidak bertemu, maka Nabi Ismail segera berdiri kemudian menyambut sang ayah kemudian memeluk sang ayah sebagaimana seorang anak ya yang sudah rindu kepada orang tuanya dan sebagaimana seorang tua seorang ayah yang telah rindu kepada anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada sang putra, "Ya Ismail, wahai Ismail, sungguhnya Allah telah merintahkanku dengan suatu perintah." Qala fasna' ma amaraka. Kata Nabi Ismail, "Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau." Apakah engkau akan bantuku wahai putraku? Kata Nabi Ismail, saya akan bantuku wahai ayahanda. Kata Nabi Ibrahim, sungguhnya Allah telah merintahkan aku untuk membangun di tempat ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengisyaratkan suatu tempat yang agak tinggi yaitu situlah lokasi dibangunnya Ka'bah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun kemudian membangun Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail mengangkat batu dan diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim menyusun batu-batu tersebut. Sampai tatkala bangunan Ka'bah sudah mulai tinggi, padahal masih harus dibangun di atasnya, maka Nabi Ismail alaihissalam pun membawa sebuah batu sebagai pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan apa makom makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Orang salah paham, katanya lihat di Mekah saja ada kuburannya Nabi Ibrahim. Bukan kuburan itu, itu tempat berdirinya siapa Nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bekas ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Wallah alam apakah itu benar bekas kaki Nabi Ibrahim akan tapi disebutkan dalam syair-syair jahiliyah bahwasanya bekas tanda kaki pijakan kaki Nabi Ibrahim sudah ada sejak di zaman jahiliyah. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam terus mengambil batu, kemudian berikan kepada sang ayah, kemudian dibangunlah Ka'bah Allah subhanahu wa taala dan mereka seraya mereka berdua sambil membangun Ka'bah mereka berdua berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Rabb kami terimalah amalan kami sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui mereka berkata demikian tatkala seorang salah membaca ayat ini dia pun menangis dia mengatakan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah Subhanahu wa taala ya bni baitar Rahman dan dia sedang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala bi amri rahman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia takut di amalannya tidak diterima. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Setiap dia mengangkat batu dia mengatakan, "Ya Allah, terimalah amalanku, terimalah amalanku." Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa pede dengan amalan dia. Dia kekasih Allah, menjalankan perintah Allah, namun masih khawatir amalan tidak diterima, makanya minta kepada Allah agar diterima amalannya. Oleh karena ikhwan, kita pun demikian. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di antara khauf dan roja, antara khawatir dan berharap. Jangan kita pede dengan amalan kita. Kalau kita pede dengan amalan kita, kita akan terperangkap dalam penyakit ujub. Dan penyakit ujub ini merupakan syirik kecil yang bisa menggugurkan amalan kita. Oleh karena kita senantiasa banyak beramal soleh dan tetap khawatir. Ya. Dan kita berharap Allah menerima amalan soleh kita. Dengan, dengan demikian, kita tidak akan terkena penyakit-penyakit ujub. Ikhwani fillah Allah ayyakum. Dari sini sebagian orang mengatakan bahwasanya yang disembelih oleh Allah Subhanahu yang diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah Nabi Ismail. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih adalah Nabi Ishak. Dan ini digencar-gencarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kita tahu bahwasanya nabi-nabi Bani Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Ambia, ayahnya para nabi. Seluruh nabi yang datang setelah zaman Nabi Ibrahim seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak yang cemerlang, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail tidak punya keturunan yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ishak, anak keturunannya banyak menjadi nabi. Seluruh nabi Bani Israel baik Musa, baik Daud, Sulaiman, Daniel, ya. Yakub, seluruhnya adalah keturunan Nabi Ishak. Oleh karenanya mereka mengagungkan Nabi Ishak dan mereka mengatakan yang diperintahkan untuk disembelih bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Buktinya dalam kisah ini tidak disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk di, disembelih. Dalam hadis yang kita bacakan dalam Sahih Bukhari. Namun kita katakan bahwasanya Hadis ini pun tidak mengingkari adanya penyembelihan. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa kali mengunjungi Nabi Ismail. Dan di antara kunjungan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail untuk disembelih. Dan kisah penyembelihan Nabi Ismail ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sofat. Tatkala dan ini ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bacakan surat tersebut dalam surat Safat Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu gulamin halim. Kata Allah kami pun beri kabar kepada Nabi Ibrahim tentang anak yang sangat sabar. Dialah siapa Nabi Ismail. Adapun Nabi Ishak Allah mengatakan kami beri kabar gembira kepada dia tentang gulamin alim, tentang seorang anak yang alim, bukan yang halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'a usaya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuk." Tatkala Nabi Ismail sudah mencapai usia yang cukup yang mampu untuk membantu pekerjaan ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk merintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim pun mendatangi sang putra dan berkata, "Wahai putraku, Sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi merupakan wahyu. Fanzur madza taro, bagaimana menurutmu? Subhanallah. Sang ayah ingin menyembelih sang putra dan dia berkata, "Bagaimana menurutmu?" Ternyata Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang putra yang sangat sabar. Dia mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar." Lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain dalam riwayat Imam Ahmad sebagaimana disebut oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelihnya di Mina. Datanglah iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis muncul di Jamrah Aqabah menggoda Nabi Ibrahim agar Ibrahim tidak menjadi tidak jadi menyembelih putranya. Entah apa yang dikatakan iblis. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun melemparkan apa? Batu tujuh kerikil sehingga hilanglah iblis tersebut. Kemudian dia pun melanjutkan berjalan bersama putranya untuk menyembelih putranya di Mina. Di tempat Manhar. Muncullah iblis untuk kedua kalinya juga menggoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun melemparkan kerikil tujuh kerikil kepada setan tersebut. Akhirnya hilanglah iblis dan berjalan lagi Nabi Ibrahim bersama putranya. Sampai akhirnya muncul yang ketiga kalinya. Kemudian dilemparkan dilemparlah oleh Nabi Ibrahim Akhirnya hilanglah iblis. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun ingin menyembelih Nabi Ismail. Dan Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala mereka berdua sudah pasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ingin menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dibalik wajahnya. Agar Nabi Ismail tidak melihat wajah sang ayah dan sang ayah pun tidak tega melihat wajah sang sang anak. Kemudian dia mengambil ya pisau yang tajam untuk menyembelih sang sang putra. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabi, Nabi Ismail, maka datanglah malaikat wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun manggil Nabi Ibrahim dan menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Oleh karenanya kisah penyembelihan atau ingin menyembelihnya disembelihnya Nabi Ismail adalah kisah yang benar, tidak sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Ibrahim bersama mereka. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim beragama Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifah Muslimat, Walam yakun minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah jadi Nasrani. Ibrahim tidak pernah jadi Yahudi. Akan tapi Nabi Ibrahim adalah beragama Hanif. Tidak pernah syirik sama sekali. Seorang Muslim yang tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah Ya, sebagaimana saya katakan tadi, Nabi Ibrahim tatkala mencintai anaknya, diuji oleh Allah untuk berpisah dari anaknya. Kemudian tatkala sang anak sudah mencapai masa yang yang yang kuat, seorang anak yang mulai dewasa, seorang ayah seorang ayah benar-benar cinta kepada anaknya tatkala sang anak sudah mulai dewasa. Kalau masih kecil memang cinta tapi tidak terlalu, tapi kalau melihat sang anak sudah jadi orang, disitulah benar-benar kecintaan sang ayah terhadap sang anak. Tatkala kecintaan Nabi Ibrahim sungguh besar terhadap Ismail, disitulah Allah menguji dan ujiannya luar biasa. Untuk disembelih anaknya. Ini ujian luar biasa. Karena Allah ingin buktikan bahwasanya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah lebih daripada putranya dan Nabi Ibrahim alaihissalam pasti ya patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan, terkadang kita diuji dengan perkara-perkara yang kita cintai. Ada seorang baru beli mobil dan sangat cinta kepada mobilnya lebih daripada istrinya. <laughs> Sampai kalau digesek sedikit mobilnya dia sakit hati. Namun qadarullah Allah bikin mobilnya celaka, mobilnya hancur. Mungkin Allah punya hikmah yang besar agar hatinya tidak terikat dengan apa? Dengan mobilnya tersebut. Karena kalau sudah terikat hatinya dengan mobil dengan dunia, terkadang dia lupa untuk beribadah, ya, lalai atau mengurangi ya waktu ibadahnya karena sibuk dengan mobilnya. Oleh karena terkadang kalau antum diuji dengan sesuatu yang antum cintai, yakinlah bahwa Allah memiliki hikmah yang besar yang Allah kehendaki dari kalian. Terkadang seorang sangat cinta kepada putranya. Dia punya anak perempuan semua, ternyata anak terakhir laki-laki, ternyata anak laki-laki inilah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terkadang datang ujian yang sangat berat yang menimpa kita, ternyata ada hikmah di balik di balik itu. Kemudian para ulama juga menyebutkan dengan kisah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan kerikil ke setan atau iblis, maka diabadikanlah ibadah lempar jamarah tatkala hajian. Namun ingat bahwasanya tatkala kita melempar jamarah tatkala hajian, tidak ada setan yang diikat di situ ya. Tidak ada setan di tempat batu tersebut. Batu tersebut tidak ada setannya. Tatkala kita melempar kita mengatakan bismillahi Allahu akbar. Kita mengingat kembali bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh setan agar dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala kita melempar kita mengatakan Allahu Akbar, kita renungkan dalam hati, kita katakan Allah Maha Besar dan setan kecil. Kita tidak mau tunduk dengan perintah setan sehingga meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tatkala mereka bersendirian, mereka kalah dengan setan. Tatkala mereka di hadapan banyak orang, setan menjadi musuh mereka. Namun tatkala mereka bersendirian di kamar, setan menjadi teman mereka. Oleh karena seorang tatkala melempar jamarat dia mengatakan bismillah Allahu akbar, tidak ada setan di situ, tapi dia yakin. Dia mengingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam melawan hawa nafsunya dengan menjauhkan setan dari godaannya. Karenanya merupakan kesalahan sebagian jemaah haji. Tatkala mereka berhaji, kemudian mereka melempar sendal ya kepada setan tersebut katanya. Mampus kamu setan. Ada yang mengambil batu besar kemudian dilemparkan kepada setan tersebut. Ada yang marah-marah mengatakan gara-gara kamu saya menceraikan istriku. <laughs> Ini tidak benar, tidak ada setan di situ. Ya. Alhamdulillah sekarang ada perubahan. Dahulu pertama saya kali hajian, ya, sekitar 12 tahun lalu, itu sebagian terjemahan, jadi ada pelang Jamarot 1, Jamarot 2, Jamarot 3. Jamarot itu diterjemahkan setan 1, setan 2, setan 3. Entah itu bahasa apa. Ini bahaya. Oleh karena itu tatkala kita berjalan dia mengatakan mana setan mana setan karena diterjemahkan di pelang tersebut setan. Setan 1, setan dua, setan tiga. Sekarang alhamdulillah sudah tidak tidak ada lagi pelang tersebut. Sehingga orang menyangka ada setan di situ. Sampai ada lelucon, katanya ada koruptor besar dari Indonesia yang hajian. Kemudian dia melempar jamarat, Dia lempar dengan kerasnya, Bismillah Allahu Akbar. Tahu-tahu batunya kembali. Ada kertas, tulisannya sesama setan tidak boleh saling melempar. Karena ya kawan, tidak ada setan di situ, kita melempar karena mengingat ya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah dengan tegarnya mengalahkan godaan setan. Dari sini kita tahu bahwasanya silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Nabi Ismail alaihissalam yang seluruhnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam bukanlah Arab asli, tapi Arab musta'ribah yang asalnya bukan ber, eh, berbangsa Arab, bukan bersuku Arab, takkan tetapi dia bergaul dengan orang Arab dan akhirnya menguasai bahasa Arab, bahkan mengungguli bahasa Arab, bahasa Arab mereka. Dan Nabi Ismail alaihissalam ini memiliki keturunan-keturunan yang keturunan-keturunan tersebutlah yang kemudian apa namanya tersebar di Jazirah Arab seperti Quraisy itu dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian Rabi'ah dan Mudhar, kabilah-kabilah besar, itu semuanya kembali kepada Adnan, kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam Demikian saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Insya Allah eh, esok hari kita akan lanjutkan tentang bagaimana kondisi Arab ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Silahkan mau bertanya langsung atau ditulis juga boleh. Ya. Sini sini Pak. Mau tanya momentum hadis taditat sama uh, peristiwa penyembelian Nabi Ibrahim. Waktunya bagaimana itu? Karena pada saat itu kan hajat terpisah sampai meninggal dan proses penyembelian itu waktunya itu, maksud saya itu. Apakah ada sinkronisasi atau memang ada perbedaan dari hadis tadi itu? Terima kasih. Uh, dalam lafal hadis yang kita bacakan dalam Sahih Bukhari tidak dijelaskan dengan tepat waktu kapan Nabi Ismail diperintahkan untuk disembelih. Apakah setelah menikahnya Nabi Ismail ataukah setelah meninggalnya ibunya atau sebelum meninggal ibunya tidak dijelaskan dalam secara detail dalam lafal hadis. Yang penting kita tahu pernah terjadi peristiwa diperintahkan Nabi Ismail untuk di, disembelih. Kapannya wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustadz jelasin Nabi Ismail ibunya itu Siti Hajar. Kalau Nabi Ishak itu ibunya siapa? Nabi Ishak ibunya Siti Sarah ya. Nabi Ishak ibunya siapa? Siti Sarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabasyarnahu bi ishaq wa mi wara'i ishaq yaqub wa mi wara'i ishaq yaqub kami pun beri kabar kepada Nabi Ibrahim tentang putranya Ishak dan setelah Ishak Ishak akan punya anak namanya siapa ya Yakub ini dalil yang sangat kuat bahwasanya yang disembelih bukan Ishak karena kalau disembelih Ishak ngapain Allah mengabarkan Ishak akan punya anak siapa namanya siapa Yakub kalau sudah tahu bakalan punya anak berarti nggak bakalan disembelih. Eh, karena tatkala Allah mengabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang anugerah Nabi Ishak, Allah mengatakan tadi, "Wa mi wara'i Ishaq Yaqub." Dan setelah Ishak akan ada anaknya namanya Yaqub. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya satu yaitu uh, Nabi Ismail itu nabi atau rasul? Kemudian uh, umatnya itu siapa dan di mana umatnya itu? Nabi Ismail adalah nabi dan rasul. Jadi kita punya kaidah setiap rasul adalah nah, nabi. Namun tidak setiap nabi adalah rasul. Oleh karenanya kalau kita membuat himpunan, <clears throat> ada himpunan besar, himpunan kecil, himpunan kecil lagi. <clears throat> Himpunan besar adalah para nabi. Di dalamnya ada para rasul. Dalamnya lagi ada ulul azmi. Paham? Dalamnya lagi ada Khalilur Rahman kekasih Allah cuma dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi yang paling mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Ismail adalah Nabi dan dan Rasul dan dia seorang Rasul. Ada lagi yang bertanya? Indonesia? Hah? Sudan? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على يبعث في كل عام فيما معنى الحديث في كل عام يبعث من يجدد أمر هذا الدين. هذا خاص بالعرب ولا خاص بالأمة الأخرى؟ <laughs> Ada baini wa bainaka. <laughs> Pertanyaannya bagus kata dia. Eh, Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengutus yang akan perbarui agama ini, memperbarui agama ini karena mungkin luntur, ada orang yang akan Allah utus memperbarui agama ini. Apakah yang akan memperbaharui agama ini? Hanya orang Arab saja? Atau orang Sudan juga bisa? Sudan, Indonesia, dan yang lainnya. <laughs> Di situ tidak disebutkan. Wallah alam. Lam yuzkar annahu labut an yakuna arabian, Wala yuzkar an annahu labut an yakuna rajulan wahidan. Qad yakun hunak mujaddidun. Faham tu? Bin iya. al-Arab wa ghair arab Wallah alam bisawab. Allah Rasulullah tidak menyebutkan bahwasanya mujaddid tersebut harus orang Arab. Dan Rasulullah tidak menyebutkan bahwasanya mujadid tersebut harus satu orang. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya bisa jadi yang memperbaharui agama ini beberapa orang ya di tempat sana ada yang berbaru agama dengan menyebarkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang mulai pudar yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat dia kembalikan apa menanamkan kembali sunnah-sunnah tersebut maka dia adalah telah memperbarui agama Allah Subhanahu wa taala ada lagi yang bertanya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eh, agama Yahudi itu memang apakah agama yang di merupakan agama khusus Bani Israel atau artinya agama suk, agama ras dan juga eh, agama Nasrani apakah memang berkaitan dengan tempat sehingga tidak seperti Islam begitu? Syukran. Agama-agama selain agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam, kembali kepada masing-masing kaum tersebut. Oleh karenanya di, Nabi SAW pernah bersebutkan, menyebutkan di antara uh, apa namanya Uktitu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli. Kata Nabi SAW, aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Di antaranya kata Nabi SAW, Bu'aistu amatan. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya, mereka hanya diutus untuk apa? untuk kaumnya. Oleh karenanya di antara nabi-nabi sebelumnya seperti nabi Bani Israel, mereka adalah agama mereka hanya untuk siapa Bani? Bani Israel. Ya. Oleh karenanya agama Yahudi, Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam juga hanya diutus untuk apa? Untuk Bani Bani Israel untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Oleh karenanya tatkala saya pulang ke Irian Jaya di Sorong, ada situ daerah Eh, daerah apa namanya transmigrasi, banyak orang Jawa di situ dan mereka Islam. Datanglah seorang pendeta atau pastor yang ingin mendakwahi mereka. Tatkala ditanya, "Kenapa kalian ingin mendakwah kami?" Kata dia, "Kami ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat." Maka saya bilang sama dia, sama ustadz di situ, kalau dia datang lagi bilang, di sini tidak ada domba, di sini onta semuanya. <laughs> Jadi mereka memang hanya khusus untuk Bani Israel. Ya, adapun Nabi SAW untuk seluruh umat. Karena Nabi adalah penutup para Nabi. Tidak lagi Nabi setelah itu. Ada yang bertanya tadi? Uh, pertanyaan pertama Ustadz. Dikisahkan tadi Nabi Ismail, eh Nabi Ibrahim menyembah anaknya Nabi Ismail dan saat, saat sesaat sebelum menyembah Nabi Ismail digantikan oleh eh, oh, apa kambing seekor kambing. Uh, yang ingin saya tanyakan bagaimana kelanjutan uh, Nabi Ismail setelah uh, Nabi Ismail yang tadinya mau disembah justru digantikan oleh Allah menjadi kambing. Yang kedua, mungkin kami tidak akan lama nanti di sini kami minta kalau memang diperkenankan bisa bisa minta alamat email Ustadz. Mungkin suatu saat kami punya pertanyaan bisa kontak by mail gitu. Terima kasih Ustadz. Uh, eh, <clears throat> jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim telah tercapai. Qad ar ru'ya. Engkau telah melaksanakan apa namanya? perintah Allah yang Allah ilhamkan dalam mimpi. Jadi tatkala Nabi Ibrahim sudah benar-benar bertekad untuk menyembelih Nabi Ismail, maka sudah cukup ya. Bukti bahwa Nabi Ibrahim benar-benar bisa menjalankan perintah Allah sehingga tidak perlu lagi untuk disembelih Nabi Ismail. Oleh karenanya Allah mengganti dengan seekor kambing ya. Ada beberapa riwayat menyebutkan kalau dia menyembelih tahu-tahu ada semacam tembaga yang menghalangi. Namun saya tidak tahu tentang kesolehan riwayat tersebut. Intinya tidak jadi menyembelih kemudian digantikan dengan kambing. Setelah itu mereka menjalani kehidupan biasa. Di antaranya mereka membangun Ka'bah. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim meninggal dunia dan Nabi Ismail alaihissalam menjalankan kehidupannya ya di Mekah, kemudian beranak pinak dan akhirnya memiliki keturunan yang juga meninggal meninggal dunia. Ya. Setelah itu sampai pada keturunan orang-orang Arab yang ada sekarang ini ya dari Bani Tamim kemudian diantaranya Quraisy ya At-Tamimi itu juga dari keturunan Nabi Nabi uh, Ismail alaihissalam mengenai uh, email nanti insya Allah saya beritahu ya. ada lagi yang bertanya uh, pertanyaannya apakah benar Rasulullah SAW pernah terganggu karena ada corak di depannya ada gambar atau sesuatu di depannya benar ada dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW terganggu lantas bagaimana dengan wanita yang uh, berjilbab, kemudian ada bermotif-motif ya. Sebagian ulama anda dengar jawaban mereka tentang hal ini. Mereka mengatakan, jika hal itu sudah terbiasa seperti kita lihat di sajadahnya Masjid Nabawi ya. ya. Orang sudah terbiasa sehingga tidak tidak terganggu lagi ya. Tapi kalau yang ada tampil beda tiba-tiba di hadapan kita yang bisa menarik perhatian kita ini yang hendaknya dijauhi. Demikian juga seperti para wanita di Indonesia Terkadang jilbab mereka ada suatu corak-corak tertentu. Dan kemudian di antara mereka pun demikian, sudah terbiasa. Kecuali kalau ada corak yang lain yang antik sendiri, itulah yang bisa menimbulkan apa? Perhatian. Itulah yang di, dilarang. Tentunya akan, tapi yang terbaik adalah kita memakai jilbab. Tidak perlu dengan motif-motif yang bisa, para wanita tidak perlu memakai jilbab yang bermotif-motif yang bisa menarik perhatian. Karena asalnya jilbab, itu supaya tidak menjadi pusat perhatian. Bukan dibalik supaya menjadi pusat perhatian. Nah, ini ini salah. Bahkan saya lihat ada jilbab yang model rambut. Jilbab yang model rambut, yang penting rambutnya tertutup, kepalanya kelihatan, tapi model jilbabnya seperti rambut yang terurai. Ini apa fungsinya jilbab seperti ini? Jilbab itu fungsinya untuk menutupi, supaya tidak menarik perhatian, supaya tidak menarik perhatian para laki, bukan sebaliknya supaya diperhatikan dan jadi bahan tontonan. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Coba yang Assalamualaikum Ustaz. Di luar terima saja ya. Umum masih di Masjid Nabawi. Rasulullah kan memerintahkan kita untuk mencegah uh, orang yang melintas pada saat kita sholat. Sedangkan pada kondisi seperti ini, orang sering sekali berlalu-lalang di masjid uh, pada saat kita sholat. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kita meminum susu onta? Apakah kita diharuskan berwudu sebelum, uh, sebelum? Dan juga air kencing onta itu apakah tidak najis untuk diminum? Dan yang terakhir itu buah utrujah itu seperti apa? Uh, <laughs> mengenai menghalang orang yang hendak lewat di hadapan kita, melarang orang melewati orang yang sedang sholat. Bahkan kita berusaha untuk mencegah orang tersebut. Dan Nabi SAW tatkala ngomong demikian sedang di Masjid Nabawi. Artinya dia di Madinah ngomong seperti itu. Bukan sedang di Jakarta. Ya. Karena sebagian orang berpendapat kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Haram tidak mengapa, silakan lewat, tidak perlu dihalangi dan jangan menghalangi dan boleh lewat. Ini pendapat meskipun ada sebagian ulama berfatwa demikian, terlebih khusus di Masjid Haram, maka ini kita kurang kita setujui. Akan tapi memang kondisinya sekarang tidak sebagaimana dahulu kala. Kondisinya sekarang lebih darurat ya. Pada terlebih lagi tak tatkala kepadatan yang amat sangat susah bagi kita untuk menahan orang. Antum silakan tahan, tapi kalau dia maksa lewat antum jangan berkelahi ya. Karena bisa jadi dia mungkin sakit perut, atau dia mengejar istrinya, atau mengejar anaknya. Sekarang kondisi tidak, tidak sama seperti zaman dahulu. Dia terus antum tahan dia mau kemana? Semua orang sedang sholat. Dia mau ke depan juga. Akhirnya dia bisa satu jam sendiri di situ bolak-balik. Akhirnya mungkin dia punya kebutuhan. Oleh karenanya kita berusaha menahan. Tapi kalau dia terpaksa ingin lewat, ya biarin saja. Karena kondisinya berbeda. Tidak seperti dahulu. Adapun kalau di masjid lain, di Jakarta silakan antum tahan. Dia nekat silakan antum nekat juga. Tidak jadi masalah. Karena ada tempat lain yang luas bisa dia lewati. Dan kenyataannya sekarang terlalu banyak orang tidak paham akan hadis ini tentang sunnah ini. Yang oleh karenanya butuh kita beritahu agar mereka paham dan mereka tidak melanggar atau melewati orang yang sedang sholat di hadapan orang-orang yang sedang sholat. Demikian saja Ikhwan sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan esok hari tentang sirah nabawiyah dan pada hari Selasa dan Rabu kita uh, pada Selasa dan Rabu kita akan bahas tentang bulughul maram. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.